Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alladhi bini'matihi tatimmu salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana dalam semua kondisi dalam segala keadaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berhenti mengatakan Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa berkumpul di tempat ini kita bisa duduk bersama di tempat ini kita bisa datang atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala hingga bisa bersama-sama berada di majlis ilmu ini. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa nabiyina Muhammad. Kalau dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga beliau untuk istri-istri beliau dan untuk putra putri Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Amma ba'd. Saya lihat dunia ini sempit Yang luas itu surga. Yang luas itu surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita dikumpulkan di tempat ini, kita berdoa semoga Allah Jalla Jalal mengumpulkan kita di surga. Allahumma amin. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Abu Bakar As-Siddiq, bersama Umar bin Khattab, bersama Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tema kita hari ini apa judulnya? Kamu harus kuat. Sepengetahuan saya dulu kajian ini memang untuk ibu-ibu. Saya tahun lalu mungkin ngisi kajian di tempat ini, masya Allah, bapak-bapaknya cuma tiga orang mungkin yang hadir. Tapi ternyata sekarang bapak-bapaknya juga, masya Allah, ini pertanda suami-suami ibu-ibu tambah baik sekarang. Alhamdulillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tapi sebelum saya bacakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, saya ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Dan dalam merebut surga Allah Subhanahu wa taala, memperoleh kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mereka itu berlomba-lomba Berbondong-bondong mereka mengerahkan segala tenaga, segala kekuatan. Karena surga Allah itu mahal ibu-ibu. Surga Allah itu lebih mahal dari villa yang ada di puncak. Dari tanah yang ada di menteng sana. Terkadang kita harus memberikan segalanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Baru kita bisa mendapatkan surganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, al mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal al dha'if. Seorang mukmin yang kuat baik itu di kalangan pria atau wanita khairun itu lebih baik wa ahabbu ilallah dan lebih dicintai Allah minal mu'minid dha'if dari seorang mukmin yang dha'if yang lemah jadi pada hakikatnya yang baik itu bukan kekuatannya tapi apanya imannya. Karena Nabi mengatakan al-mukmin al-qawi, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wati kulin khair, tapi di keduanya ada kebaikan. Syarat iman ini untuk kekuatan sangat lazim sekali. Kalau tidak, orang tambah kuat tapi dia tidak beriman tambah berbahaya. Bahkan bisa jadi tambah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia menggunakan kekuatannya untuk yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengkaji tentang kekuatan ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak harus kuat. Kuat apanya Ustaz? Kuat semuanya. Kuat apanya? Kuat sabarnya. Kuat kemauannya. Kuat fisiknya, kuat ekonominya, kuat sholatnya, kuat sedekahnya, kuat semuanya. Bukan hanya tubuhnya yang kuat. Kita lihat Nabi Musa alaihissalam Ketika Nabi Musa ini melarikan diri dari Mesir, kemana beliau pergi? Ke Madian. Allah mengatakan, "Walamma warada ma'a Madian" Ketika Nabi Musa sampai ke Madian, Nabi Musa ini subhanallah. Sekali pukul, kita bicara kekuatan fisik dulu nih. Sekali memukul orang pengikut Fir'aun mati dulu. Ketika sampai ke Madian, wajada alaihi ummatan minan nas yasqun. Di mata air tempat orang di situ sedang menggiring binatang ternaknya untuk minum. Wa wajada min dunihim imra'atain. Dan di antara banyak lelaki yang sedang memberi minum hewan ternaknya, di situ ada dua wanita. Bukan satu gedung wanita. berapa? Dua wanita. Tadudan. Perempuan dua ini subhanallah dia tidak ingin berkumpul dengan para lelaki itu. Dia tidak ingin ikhtilat dengan mereka. Dia berusaha untuk menghalau hewan ternaknya supaya tidak minum dulu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam seorang lelaki dia melihat dua orang wanita yang lemah. Perempuan itu lemah apa kuat? Ibu-ibu perempuan ada yang kuat, ada yang lemah. Tapi kuat imannya. Kalau fisiknya, ya perempuan itu lebih kuat dari lelaki di beberapa sisi. Perempuan itu lebih kuat mengandung anaknya Sembilan bulan daripada lelaki. Gak ada yang kuat tuh. Kecuali perempuan. Nabi Musa alaihissalam melihat kedua wanita ini timbullah rasa kasihan. Maka Nabi Musa mengatakan, Ma bukuma. Kalian lagi ngapain di sini? Qalata la nasqi hatta yusdir ri'a. Kita ini nggak bisa ngasih minum sampai pengembala-pengembala itu semuanya pulang. Baru kita ngasih minum. Wa abuna syekhun kabir. Kedua wanita ini memberikan alasan kenapa dia harus keluar, kenapa dia harus mengembala kambing. Kok bukan lelaki? Maka wanita ini memberikan alasan kepada Nabi Musa agar Nabi Musa tahu bahwasanya keluarnya wanita ini bukan karena wanita nakal, ya bukan. Bukan karena dia suka Jalan-jalan bukan. Dia mengatakan wa abuna syaikhun kabir. Bapak kita ini orang tua. Nggak bisa dia ngembala, nggak bisa dia ngasih minum gembalaannya. Sedangkan kehidupan pada waktu itu hanya lewat pengembalaan itu. Fasaqalahuma. Maka Nabi Musa alaihissalam memberikan minum kepada ternak mereka. Dikatakan ibu-ibu bahwasanya mata airnya itu biasanya sama mereka ditutup sama batu. Yang keluar cuma sedikit. Setelah mereka pergi, itu lelaki-laki menutup mata air itu. Batu itu diangkat oleh lima orang. Dan Nabi Musa alaihissalam mengangkat seorang diri batu itu. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selesai memberikan minum Nabi Musa tidak mengharap apa-apa dari kedua wanita itu. Thumma tawalla ila dhil. Kemudian Nabi Musa berteduh di sebuah teduhan. Di situ beliau berkata, Qala Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku ini memerlukan kebaikan yang kau berikan kepadaku. Siapa yang enggak butuh sama Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya dia duduk di sana, nggak kenal siapa-siapa Nabi Musa alaihissalam. Dalam kondisi dia orang asing dan dikejar-kejar oleh Fir'aun. Fajat ihdahuma tamshi al istihya. Kemudian salah seorang wanita tadi datang menjumpai Nabi Musa alaihissalam. Berjalan malu-malu. Masya Allah. Keindahan wanita ini ada dirasa malu dia. Semakin besar rasa malunya, semakin cantik itu wanita. Dia datang sendirian, jalan malu-malu. Qalat kata dia, "Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana." Ayahku memanggilmu. Dia ingin memberikan balasan atas apa yang kau perbuat kepada kami. Subhanallah. Akhirnya berangkatlah Nabi Musa. Falamma ja'ahu wa qassa alaihi al-qasas. Ketika jalan Nabi Musa ini para ahli tafsir menceritakan perempuan itu di depan. Nabi Musa di belakang. Karena Nabi Musa nggak tahu jalan. Akhirnya Nabi Musa melihat nggak nggak bagus. Seperti itu perempuan di depan dia di belakang nggak bagus. Karena dia mungkin melihat jalannya wanita itu akhirnya Nabi Musa minta kepada perempuan itu untuk jalan di belakang biar apa yang di depan. Kau tinggal kasih isyarat kalau belok kanan atau belok kiri. Subhanallah. Benar-benar pemalu mereka sampai berjumpa dengan bapaknya kedua wanita ini ceritalah Nabi Musa kejadian dia maka bapaknya mengatakan, "Qala la takhaf, kau enggak perlu takut lagi, enggak perlu khawatir. Najauta minal qaumil zalimin, kau telah diselamatkan sama Allah dari orang-orang yang zalim." Qalat ihdahuma, ini selesai cerita salah seorang dari wanita dari adik kakak itu berkata, "Qalat ihdahuma ya abati istajirhu." Wahai bapakku, jadikan dia ini buruh, pekerja di tempatmu yang mendapatkan gaji. Perempuan itu tidak mengatakan kepada bapaknya, Pak, kawinkan aku sama dia, Pak. Sebenarnya dia minta itu. Karena dia malu, perempuan itu pemalu, subhanallah. Qalat Ihdahuma ya abas istajirhu inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Ya ya wahai bapakku, jadikan dia pegawai di tempatmu sesungguhnya sebaik-baiknya orang yang jadi pegawai itu yang kau jadikan pegawai adalah al-qawi al-amin. Orang yang kuat dan orang yang amanah. Dua. Dari mana perempuan ini tahu Nabi Musa kuat? dari tadi. Dari tadi. Iya. Dari tadi ngangkat batu itu maksudnya. Ketika ngangkat batu dia kelihatan Masya Allah. Kan kelihatan juga perawakan orang yang kuat. Kalau kayak saya nih, aduh kurus-kurus ngangkat batu nggak kuat gini kan. Tapi kelihatan orang kuat tuh Masya Allah. Al-Amin. Dari mana dia tahu amanat? Tadi ketika berjalan dia nggak mau jalan di belakang. Dia tahu nih subhanallah ini lelaki benar-benar lelaki yang menjaga kehormatan wanita. Amanah tuh wanita itu ciptaan Allah yang harus dijaga. Ketika perempuan itu mengungkapkan isi hatinya, apa kata bapaknya? Apa bapaknya ngomong aku akan menjadikanmu pegawai? Enggak. Bapaknya mengatakan ini uridu an unkihaka Aku ingin menikahkan engkau. ya hatai Dengan salah satu putriku ini. Ala antuk jalan. Tapi maharnya. Rasul mengatakan. Ah, nah. Bapaknya kedua wanita ini. Yang disebutkan syu'aib dalam sebagian riwayat. Aku ingin mengawinkanmu, menikahkanmu dengan salah satu putriku ini dengan mahar kau menjadi pegawai di tempat ini. Berapa lama jadi pegawai? Berapa? 8 tahun. Fa'in atmam ta'ashron famin indik. Tapi kalau kau mau jadikan itu 10 tahun, ya itu terserang kau. Jadi wajibnya berapa? 8 tahun. Tapi Nabi Musa alaihissalam beliau memberikan 10 tahun kepada mertuanya, mahar buat istrinya. Subhanallah jemaah. Jadi yang membuat wanita itu senang sama lelaki apa? Kekuatannya dan amanahnya. Yang penting ini amanah. Kalau kuat nggak amanah, tuh ditabokin tiap hari perempuan itu. KDRT, betul itu yang terjadi. Maka jangan cuma melihat kepada kekuatan subhanallah Kadang kala seorang wanita melihat wah anak mau sama pulang kira masya Allah badannya gitu kan betul apa enggak betul ibu betul betul mah nah jadi al mukmin qawi. seorang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada yang lemah dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Kenapa? Nanti kita akan bicarakan. Karena seorang mukmin yang kuat itu bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh seorang mukmin yang baik. Tapi syaratnya tetap iman. Kisah Tolut. Siapa Tolut itu? Raja. Rakyatnya siapa rakyatnya Tolut ketika itu? Nabi Daud alaihi salam. Nah, Tolut ini kita tahu Allah menceritakan kisah dia di surat Al-Baqarah ayat 247. Ketika Bani Israel meminta pemimpin, raja untuk berperang, untuk berjihad. Akhirnya nabinya mengatakan kepada rakyatnya, "Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika." Nabinya mengatakan, Allah telah mengutus untuk kalian Talut sebagai raja. Kalau orang-orang Bani Israel ini bingung. Karena raja itu menurut mereka orangnya harusnya keturunan raja, orang kaya, orang macam-macam lah. Baru pantas jadi raja. Kalau kata mereka, "Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahakku bil mulki minhu." Gimana tuh kok bisa dia yang dipilih jadi raja padahal kita lebih pantas untuk jadi raja? Kita ini mungkin nasabnya lebih lebih bagus ya, lebih kaya. Walam su walam yu'ta sa'atan minal mal dan dia ini bukan orang kaya, nggak banyak duitnya. Terkadang orang ini memilih raja karena keinginan dia. Inginnya itu yang seperti ini. Mereka tidak melihat kepada maslahat siapa yang pantas untuk menjadi raja. Akhirnya Nabi di antara mereka mengatakan Inna Allah astafahu alaikum. Allah yang memilih dia. Allah ibu-ibu yang memilih dia untuk menjadi raja wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Dan Allah memberikan kelebihan kepada dia di ilmu dan di badannya. Karena raja ini harus kuat, dia akan memimpin perang, dia akan menjadi panglima perang. Maka dia harus memiliki ilmu dan memiliki kekuatan di badannya. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Dari sini kita melihat bahwa kekuatan ilmu bersama badan lebih utama daripada kekuatan ilmu bersama harta. Untuk seorang raja yang menjadi pemimpin perang. Karena dia harus memiliki kekuatan, dia harus berani, dia harus berjuang. Dan itulah yang dilakukan oleh Talut. Kisah Abu Bakar as bersama Umar bin Khattab ketika wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubra Abu Bakar mengatakan Abu Bakar kan ceramah di kalangan orang-orang Ansor tentang siapa yang berhak menjadi pemimpin Siapa yang berhak menjadi pemimpin? Orang-orang Quraisy, orang-orang Muhajirin ketika itu. Akhirnya Abu Bakar berkata kepada Umar bin Khattab, "Ubsud yadaka nubayi' laka." Wahai Umar, berikan tanganmu, kita akan berbaiat kepadamu, akan mengangkat engkau menjadi Faqala lahu Umar. Umar berkata kepada Abu Bakar, "Anta afdal min. Engkau lebih mulia dari aku. Kata siapa? Umar Khattab. Apa kata Abu Bakar? Anta aqwa minni. Engkau lebih kuat daripada aku. Abu Bakar terkenal beliau subhanallah sosok seorang pemimpin yang tegas tapi beliau tidak seperti Umar yang gede besar subhanallah Umar ini ibu-ibu kalau ngelihat ibu-ibu pernah ngelihat mungkin ada film Umar bin Khattab iya itu bohong Umar digambarkan sosok seperti itu. Ibu-ibu kalau melihat Umar bin Khattab lari. Gak bakal deket-deket. Subhanallah. Pernah Rasul sallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya, beliau lagi ngasih, ngasih tausiah buat ibu-ibu, buat perempuan-perempuan tuh. Tahu-tahu Umar gedor pintu. Assalamualaikum. Itu perempuan langsung kabur semuanya. Umar masuk marah kepada wanita-wanita itu. Eh, kalian ini Rasul yang seharusnya lebih kalian takuti. Kata perempuan-perempuan itu tidak. Kata engkau lebih keras daripada Rasul SAW. Subhanallah. Kemudian Rasul mengatakan kepada Umar sambil tersenyum ketika melihat perempuan-perempuan pada kabur. Rasul SAW mengatakan, "Lau salaka Umar fajjan, salaka syaitan fajjan akhir. Andai kata Umar lewat satu jalan, anggaplah Lewat tangga ya. Umar lewat tuh. Setan nggak berani berpapasan dengan Umar. Padahal nggak kelihatan. Umar ini nggak kelihatan setan. Tapi setan kabur. Dia cari jalan lain. Anak cari tangga darurat aja. Subhanallah. Subhanallah. Jadi Umar bin Khattab adalah sosok yang kuat. Abu Bakar tetap mengatakan anta akwa minni. Engkau lebih kuat daripada aku, wahai Umar. Kau yang layak menjadi pemimpin. Umar kembali mengatakan, engkau lebih mulia dari aku. Umar tidak mengatakan engkau lebih kuat. Karena dia tahu Abu Bakar tidak sekuat fisiknya Umar bin Khattab. Maka akhirnya Abu Bakar ketiga kali mengatakan, engkau lebih kuat daripada aku, wahai Umar. Dan terakhir Umar mengatakan, kuwati laka ma'afablika. Kekuatanku untukku untukmu wahai Abu Bakar dengan keutamaanmu. Maka kau yang jadi pemimpin dan kekuatanku aku akan berikan kepadamu. Subhanallah jemaah. Kekuatan itu penting. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Anfal ayat 60 Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah dan kalian harus mempersiapkan untuk menghadapi mereka itu kekuatan. Apa aja kekuatannya? Semua kekuatan. Wa min ribatil dari naik kuda, kekuatan di persenjataan, kekuatan di ekonomi, semua kekuatan. Fisiknya harus kuat, Keuangannya harus kuat, strateginya harus kuat. Karena apa? Karena musuh-musuh Islam itu mempersiapkan diri mereka. Kita bisa lihat yang punya kapal-kapal besar perang siapa? Amerika. Indonesia punya apa? Punya Harun Usman Harun. Iya, apa KRI Usman Harun kan? Nah itulah beli baru apa bekas? Hibah, masya Allah dikasih lagi, masya Allah. Alhamdulillah. Kita lihat kekuatan itu penting. Dan kalau nggak kuat sekarang bagaimana negara ini mengucurkan dana yang begitu besarnya untuk menjaga maritim kita. Kekuatan. Kalau nggak punya kekuatan habis negara ini dicaplok oleh musuh-musuh negeri ini. Diambilin satu persatu. Pulaunya diambil, ikannya diambil, orangnya diambil. Subhanallah. Maka ingat Allah memerintahkan kepada kita dalam menghadapi musuh-musuh kita itu agar kita kuat. Badan kita harus kuat. Harta kita harus kuat. Ilmu kita harus kuat. Tapi ingat tetap kekuatan itu harus dengan iman. Kalau orang banyak hartanya nggak beriman, apa jadinya? Dia nggak akan bangun masjid. Dia akan buka kafe. Dia akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minidh dha'if. Ibu-ibu yang kuat tentu lebih baik daripada ibu-ibu yang lemah. Ada ibu-ibu yang masya Allah ketika hamil nggak bisa kerja, cuma di tempat tidur doang. Tapi ada perempuan-perempuan yang dalam kondisi hamil dia tetap bekerja, tetap bersihin rumah, tetap apa. Buat seorang lelaki mana yang lebih baik? Pada diam semua. Kedua-duanya ada kebaikannya. Tapi tetap yang lebih kuat itu tentunya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia bisa melaksanakan tindakan-tindakan yang tidak bisa dilaksanakan oleh orang lain. Kemudian Rasul dalam hadis ini mengatakan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Kau seriuslah, bersungguh-sungguhlah untuk mencari yang bermanfaat buat engkau. Jadi ibu-ibu harus melihat mana yang bermanfaat buat anak. Ambil. Jangan semua dilakukan. Kita cuma punya waktu sedikit. 24 jam sehari. Kita harus memiliki yang namanya fikih prioritas. Kita harus tahu mana yang lebih bermanfaat buat anak. Mana yang tidak bermanfaat buat anak. Kalau ada 10 semuanya bermanfaat. Mana yang ingin pilih? Yang nomor satu yang nomor dua, jangan yang terakhir. Ihris ala main fauka. Di sini masuk ke dalamnya bagaimana seorang menjadi orang yang bermanfaat. Olahraga juga penting. Olahraga bermanfaat apa enggak bermanfaat? Bermanfaat. Tapi kalau kerjanya dari pagi sampai sore olahraga terus. Enggak bermanfaat jadinya. Umpamanya ada dua nih. Ada jadwal olahraga sama ada jadwal kajian. Mana yang lebih bermanfaat? Ada yang mengatakan, Ustaz, anak olahraga sambil nyetel roja, Ustaz. Dapat dua-duanya. Subhanallah. Nggak tentunya. Datang ke majelis ilmu, datang ke majelis ilmu itu beda dengan kita duduk. Di majelis ilmu itu malaikat-malaikat Allah turun. Rahmat Allah turun, subhanallah. Itu kalau di rumah kita nggak dapat. Jadi lihat ibu-ibu, apa yang bermanfaat itulah yang dilakukan. Wasta'in billah. Dan minta tolonglah kepada Allah. Kenapa kita harus minta tolong sama Allah? Kenapa ibu-ibu? Karena Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa manusia itu diciptakan lemah. Subhanallah. Maka kita mau berusaha, kita mau berupaya, kalau nggak dibantu sama Allah nggak bisa. Ibu-ibu bisa lihat bagaimana seorang yang masya Allah, ibu-ibu masuk olahraga terus setiap hari, itu dikasih sakit gigi, melungker langsung, langsung nangis-nangis. Padahal cuma sakit gigi. Gimana? Kok ada yang ceramah juga? Nah, wasta'in bila kita harus minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala karena kita lemah. Wala ta'jad dan jangan engkau melemah dalam menghadapi kondisi kehidupan ini. Apapun yang terjadi, kita nggak boleh lemah. Kita harus kuat. Apapun kondisinya, musuh-musuh mau datang, mau kita nggak dapat, nggak bisa makan, Subhanallah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau masuk ke rumah istrinya nggak ada makanan, apa kata beliau? Aku puasa. Dan ibu-ibu kalau suaminya nggak bawa fulus, puasa. Diusir katanya ibu-ibu. Subhanallah. Maka ingat kita ini harus kuat wala ta'jas. Fa in asabaka syai' Terkadang ibu-ibu itu mendapatkan masalah di rumah. Ribut sama suaminya. Nggak pernah selesai keributan di suaminya. Sampai mau datang kajian pun masih ribut sama suaminya. Ya, fa'in ke syai' kalau kau ditimpa sesuatu, fala taqul lau anni fa'altu kada wa kada kana kada wa kada. perlu kau mengatakan andai kata Andai kata aku nggak kawin sama engkau mungkin, andai kata seperti ini, nggak boleh kita. Karena itu menandakan kelemahan kita menghadapi kehidupan ini. Banyak kejadian yang tidak pernah kita rencanakan. Dan tidak semua yang kita rencanakan terjadi. Maka bagaimana sikap seorang muslim? Dia harus menghadapi takdir itu dengan mengatakan qadarullah wa masya'afa'an. Udah ini udah takdir Allah. Orang terkadang memiliki orang tua yang kejam. Yang mungkin dia menyakiti ibu kita, ngomong kasar sama ibu kita. Ya udah, ini bapak ana. Mau gak mau ana harus bersabar menghadapi orang tua ana. Dan kita harus kuat. Ma'asyirul muslimin untuk menghadapi jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak juga ya. Mudah-mudahan bapak-bapaknya dengar di bawah. Bapak-bapaknya tadi anak lihat sebagian sakit hati, Ibu. Digusur mereka, subhanallah. Ya, mudah-mudahan jadi kebaikan buat mereka. Nah, kita harus olahraga, Ibu. Dulu perempuan-perempuan itu mungkin tidak terlalu banyak olahraga. Kenapa? Karena semua kegiatannya itu sudah olahraga. Coba ibu-ibu lihat di desa-desa di gunung itu, Masya Allah, sampai umur 70 tahun singset badannya. Subhanallah ibu. Iya kita lihat nenek-nenek tua ya. Di sana itu mereka masih pakai apa yang di perutnya di pakai stagen ya. Masya Allah mereka itu ngelahirkan anaknya langsung ke tumang. Tahu tumang? Tumang itu yang buat masak apa? Tungku ya, tungku. Nah, maaf itu bahasa Jawa kayaknya tumang. Jadi dia itu ngelahirkan, lahiran pagi udah masak. Masya Allah. Kalau sekarang nggak boleh bergerak dua minggu, gitu kan? Subhanallah. Pantesan, pantesan. Jadinya masya Allah lebar-lebar gitu kan. Nah, iya kita kembali. Ibu-ibu benar apa enggak benar? Nggak benar, ya mungkin ustadznya salah lah. Ustadznya salah. Afwan kalau gitu. Tapi yang jelas kenapa dulu itu enggak olahraga? Mereka nimbang apa nimba air ya, pakai tangannya. Udah tangannya enggak perlu angkat besi dia. Udah Masya Allah. Sekarang mau ngambil air pakai pencet. Jadi yang sehat cuma ujung itu. Subhanallah. Nyuci kita lihat orang-orang itu masya Allah ya, dia nyuci, dia pukul, wah, masya Allah. Kalau sekarang pakai mbok Samsung, Set. Subhanallah. Yang sehat mbok Samsung, Mbok apa gitu kan, mbok Sony, subhanallah. Itu realita ibu-ibu. Kenapa perempuan-perempuan sekarang kok bisa dilihat lebih lemah dari perempuan zaman dulu? Subhanallah, mau masak dulu itu ngambil kayu, nyebulin, disebul dulu tuh ya biar hidup apinya. Kalau sekarang Masya Allah. Jadi subhanallah. Naik mobil. Sekarang ada mobil-mobil itu yang kita nggak boleh gerak. Buka pintu, Pencet lagi. Sian. Ya Allah, akhirnya kena setruk dia. Yang sehat cuma ini. Subhanallah, benar ini kita melihat ya, kehidupan zaman sekarang ini beda. Dulu perempuan-perempuan naik kuda. Naik onta, naik keledai dan Masya Allah. Kemarin saya bertemu dengan seorang Ustadz naik kuda itu Ustadz Sama dengan alat yang digunakan untuk menghilangkan lemak. Tahu? Kuda itu goyang terus gitu kan. Masya Allah. Kalau sekarang mau naik mobil yang gak gerak. Jadi kalau bisa kalau ada lobang itu gak kerasa. Ya semakin kita seperti itu, semakin dimanja hidup kita ini ya kita semakin sakit-sakitan. Dulu orang kena stroke itu umur berapa sih? Oh jarang orang-orang kena stroke dulu. Sekarang ini umur 45 udah Alhamdulillah. Subhanallah. Sekali lagi Kenapa kita berbicara olahraga? Mungkin kalau dulu Rasul SAW menganjurkan untuk berenang ya, menganjurkan untuk naik kuda, menganjurkan untuk memanah. Karena itu adalah olahraga-olahraga yang wanita kita harus kuat. Sekali lagi ibu harus kuat. Kalaupun harus pakai pembantu, jangan semuanya dikerjakan pembantu. Sekarang kenapa orang itu ada waktu khusus buat olahraga? Dia harus ada waktu khusus buat olahraga. Karena dia nggak pernah gerak badannya. Cuma dalam sehari Ya 15 menit, 15 menit aja. Sekarang mau bapak-bapaknya kita lihatlah. Masjidnya 300 meter naik motor. Itu subhanallah. Maka mulai sekarang ibu-ibu ngomong sama suaminya, ya mulai besok ke masjid nggak boleh pakai motor. Jalan kaki dan jalannya, jalannya Rasul SAW itu kenceng seperti turun dari bukit. Seperti turun dari bukit jalannya Rasulullah SAW dan tidak tolah toleh. Kalau sekarang kan jalannya lihat sana, lihat sini, masya Allah. Jadi sekali lagi dulu itu nggak ada mungkin nggak perlu ya orang olahraga khusus dan Rasul SAW juga berlari, lomba lari sama siapa? Sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Sekali-kali ibu ngomong sama suaminya, yuk kita tiap minggu lomba lari. Boleh apa enggak boleh? Asalkan nanti kita akan bicarakan apa syarat-syarat seorang perempuan berolahraga, bagaimana dia menjaga kesehatannya. Jadi ingat, dalam kita menjaga tubuh kita menjadi muslim yang kuat di badannya. Kalau di harta sudah jelas agar dia bisa bersedekah ya, agar dia bisa membantu umat. Kemudian ketika dia kuat di ilmunya, dia bisa menjadi orang-orang yang memberikan gagasan-gagasan penting buat umat. Kemudian kalau kuat di usahanya dia bisa membuka lapangan kerja buat saudara-saudaranya. Banyaklah. Tapi yang kita bicarakan kuat di fisiknya. Gimana nih? Supaya kita fisik. Karena kita melihat generasi generasi yang sekarang ini. Baik yang lelaki dan perempuan. Na'udzubillah min guys. Kita lihat lelaki-lelaki muncul yang subhanallah. Yang jalannya lemah gemulai. Apa namanya? Nondek. Nah. Nggak tahu lah, pokoknya jalannya itu kenona-nonaan. Dia jalannya subhanallah. Kadang kala pakaiannya juga. Ada pakaian mereka itu yang kalau dulu di Arab itu saya tahu namanya celana itu ma'alish. Artinya maafkan aku. Celananya itu agak melorot sedikit. Ada apa nggak ada tuh? Ada pakaian yang model kayak gitu. Maafkan aku subhanallah. Kok minta maaf kau itu? Seharusnya kau ganti pakaianmu. Muncul generasi yang seperti itu. Yang lemah gemulai. Kita harus berolahraga niatnya. Kalau niat olahraga itu agar kita lebih kuat dan bisa lebih memberikan manfaat kepada agama. Untuk berjihad, untuk membesarkan anak-anak kita, itu niat dapat pahala. Tapi kalau niatnya sekedar supaya sehat, supaya mendapatkan tubuh yang ideal, itu boleh. Tapi tidak mendapatkan pahala. Yang dapat pahala kalau seorang istri olahraga menjaga ketubuh tubuhnya untuk menyenangkan suaminya, dapat pahala. Kalau untuk menyenangkan tetangganya dapat dosa. Ada wanita-wanita yang ingin dilihat. Jadi dia itu olahraga ini supaya dapat pujian dari sana, dari sini. Nggak dapat pahala kita. Memang nggak apa-apa. Maksudnya dia untuk tubuh bukan ibadah ini ya. Bukan masalah ibadah. Tapi ingat, agar kita dapat pahala, niatkan ibadah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada bentuk dan rupa kalian. Tidak melihat kepada harta kalian. Tapi yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatan kalian. Maka tunjukkan tatkala kita olahraga, saya kita ini hati kita ingin sesuatu yang indah. Ingin surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin menyenangkan suami kita. Yang suami pun ada suami-suami yang Masya Allah ya. Dia nggak pernah olahraga. Yang kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat malam sampai apanya yang buncit? Kakinya yang buncit bengkak. Sekarang orang duduk makan sampai perut yang kucing. Maka kita sekali lagi seorang muslim tuh harus kuat seharusnya. Memang di akhir zaman akan muncul orang-orang yang gemuk-gemuk ya, orang-orang yang kerjanya cuma makan, minum, makan, minum, subhanallah. Maka ingat Allah memang tidak melihat kepada postur tubuh kalian. Allah tidak melihat kepada wajah kalian, harta kalian. Bukan yang paling cantik lebih dicintai Allah. Enggak. Bukan yang lebih seksi lebih dicintai Allah. Tidak. Tapi yang paling beriman dan paling kuat itu yang lebih dicintai Allah SWT. Allah melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian. Ini penting. Hati dan amal. Karena ada sebagian orang, sebagian wanita, dia ngomong, Ustaz, anak Alhamdulillah Ustaz, anak nggak pakai kerudung. Tapi anak nggak pernah ngomongin orang. Tuh fulan pakai kerudung ngomongin orang terus sesat. Gimana terus? Mana yang lebih baik? Yang nggak pakai kerudung tapi nggak ngomongin orang, terus yang pakai kerudung ngomongin orang. Dua-duanya nggak baik. Dua-duanya tidak baik. Karena Allah melihat bukan hanya kepada hati. Jangan ngomong Ustaz, hati anak ini bersih, jangan. Karena kalau hatimu bersih, pasti amal perbuatanmu baik maka itu bukti dari amal kita. Bukan berarti hadis ini menyarankan kalau gitu kita tampil jelek aja Ustaz nggak apa-apa yang penting hati dan amalnya. Maksudnya pakaiannya biar yang kumuh-kumuh. Terus wajahnya jangan Ustaz nggak usah pakai krim-krim itu. Boleh nggak ibu-ibu pakai krim? Masya Allah, semangat. Semangat kalau suruh ngomong krim ibu Ibu. Ingat, ingat ibu-ibu. Ibu-ibu. Saya akhirnya ceramahnya buat ibu-ibu. Bapak jadi saksi di bawah sana. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah. Dan Allah mencintai keindahan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka zini seseorang itu Berusaha untuk menjaga keindahan. Keindahan tubuhnya, subhanallah. Keindahan wajahnya, ketika ada umpamanya ada hitam-hitam di wajahnya, jangan dibiarin. Sip, kata ibu. Nah, ini ini bukan untuk dipuji orang, bukan. Karena Allah cinta dengan keindahan. Kita lihat, umpamanya suami kita itu suka dengan yang indah-indah. Nggak, dia nggak suka lah melihat ibu-ibunya, masya Allah, umpamanya beratnya 98, nggak suka dia. Suka apa nggak suka? Nggak suka. Jangan cuma wajahnya doang yang diperbaikin. Wajah doang yang dipoles. Masya Allah. Gimana? Jadi ingat keindahan ini Allah cinta dengan keindahan. Kalau di rumah pakaiannya yang indah-indah, kalau suaminya keluar boleh pakai pakaian yang jelek-jelek silahkan. Nah, innallaha jamilun yuhibbul jamal, kita menjaga tubuh kita agar indah. Terus terang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu semuanya diutus dalam kondisi mereka yang indah semuanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu tampannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu badannya bijang jamaah, keker Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perutnya tidak lebih ke depan daripada dadanya sallallahu alaihi wasallam sampai beliau umur sudah tua. Dan beliau itu naik kuda alaihi salatu wassalam, beliau tidak cuma naik kuda yang berpelana, enggak pakai pelana beliau naik kuda itu. Dan sekali lagi hal-hal seperti itu sudah mulai hilang sehingga orang memerlukan waktu khusus untuk berolahraga. Yang penting jangan sombong. Yang memiliki tubuh yang indah, Ingat yang memiliki wajah yang cantik, wajah yang tampan. Kalau Allah mau motor yang ditumpanginya itu tabrak dan hilang wajah cantiknya. uzubillah Maka ingatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, "Kul washrab walbas." Kau mau makan silahkan makan, mau minum silahkan minum, mau pakai baju silahkan pakai baju, tapi syaratnya min ghairi masrafatin min ghairi makhyalatin wala israf. Kata Rasulullah SAW, kau boleh tapi yang pertama enggak boleh sombong dan enggak boleh berlebih-lebihan. Khuyala, ibu-ibu tahu namanya khuyala itu. Makhyal itu dari khail. Khail itu artinya apa bahasa Indonesia-nya? Khail. Khail itu artinya kuda. Bahasa Arabnya itu kuda. Jadi dulu orang-orang yang naik kuda itu orang-orang yang sombong. Kenapa? Coba ibu-ibu bisa lihat orang yang naik motor, motor tahun 80-an ya. Oh, tawaduknya dia dengan orang yang naik Harley. Itu akan beda. Posisinya dia itu, posisi duduknya itu lain. Orang yang naik kuda kan di atas. Dia merasa tinggi dan Masya Allah, larinya kenceng ya. Sedangkan orang yang naik himar, naik keledai, itu tawaduk banget gitu kan. Masya Allah. Maka huyala, kesombongan itu biasanya ada di para penunggang-penunggang kuda. Biasanya. Kita katakan. Maka harus hati-hati. Orang Allah tidak melarang kita pakai baju yang bagus, pakai kendaraan yang bagus, tapi syaratnya jangan sampai hati kita berubah di sana. Dan kadangkala berubah ibu. Subhanallah. Lihatlah seorang wanita yang datang ke pengajian naik pakai sandal japit. Dengan yang pakai sandal harganya 2 juta. Yang pakai sandal japit itu naruh sandalnya pelan-pelan gitu kan. Tapi yang sandalnya 2 juta, wah dia tunjukkan. Mungkin kalau melangkah itu lebih tinggi daripada yang yang pakai sandal japit supaya kelihatan. Maka hati-hati. Allah cinta dengan keindahan, Allah cinta dengan yang cantik-cantik, tapi ingat jangan berlebih-lebihan dan jangan sombong ketika hal itu. Perempuan wajib berjihad apa enggak? Wajib apa enggak? Ya. Kita tanya nih. Rasulullah sallallahu pernah ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, hal ala nisa'i jihad?" Wahai Rasulullah, apakah wanita itu wajib berjihad? Faqala jihadun la qitala fihi. Iya, yaitu jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Al-hajju wal umrah. Itu jihad wanita. Wanita tidak diwajibkan berjihad, berperang. Kenapa? Ya, karena perbedaan tugas. Perbedaan postur tubuhnya. Kalau perempuan itu ya kita tidak bisa mengatakan perempuan itu lemah tapi tidak seperti lelaki. Untuk mengangkat beban mungkin lelaki lebih kuat. Dan bukan berarti hadis ini perempuan itu tidak boleh jihad. Ingat tidak wajib tapi bukan berarti tidak boleh. Karena kita kalau melihat ya perempuan-perempuan di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mereka itu sosok wanita-wanita yang pemberani seperti siapa Ummu Ammarah Ummu Ammarah itu ketika perang Uhud subhanallah ketika kaum muslimin itu sebenarnya tugas perempuan itu di belakang mereka membantu mengobatin yang sakit ya ngambilin makanan minuman supaya yang laki semuanya berjihad. Jadi yang perempuan di belakang posisi mereka yang masakin seperti itu. Tapi pada waktu perang Uhud, kaum muslimin benar-benar dihantam sehingga tersingkap benteng yang melindungi Rasulullah SAW. Di situ Ummu Amarah terjun. Mau nggak mau kita dia harus menyelamatkan nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam sampai terluka Ummu Amarah ini. Subhan. Ketika perang Hunain sama ketika perang Hunain itu Pasukan musuh menyerang sehingga sebagian sahabat mundur. Di situ Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim? Ibunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia pegang pisau. Rasulullah SAW melihat dia tertawa. Buat apa Ummu Sulaim itu pisau kata dia. Ya Rasulullah kalau ada yang dekat-dekat sama aku, aku akan bantai dia. Masya Allah. Sofia binti Abdul Muttalib bibinya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khandaq ada seorang Yahudi yang mau masuk kepada ke bentengnya wanita-wanita dia bunuh. Subhanallah ya. Sosok wanita-wanita yang mujahid berarti perempuan itu boleh hadir di peperangan tapi tidak di barisan depan tapi dia bagaimana mempersiapkan para lelaki dan ibu-ibu yang harus dipersiapkan adalah mempersiapkan generasi-generasi yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan anak-anaknya itu yang kuat. Dan ibu-ibu pun sekarang ini kalau kita melihat kehidupan ini semakin menakutkan. Banyaknya perampok ya, banyaknya penjambretan. Yang dijambret siapa? Perempuan kebanyakan. Subhanallah. Tapi kalau perempuan-perempuannya Mungkin dia bisa bela diri, bisa apa. Mungkin dia bisa menjaga dirinya. Dan Alhamdulillah di masa kini ini sudah ada alat-alat untuk melindungi diri yang nggak seperti dulu. Sudah ada tembak, sudah ada bom ya, tank macam-macam lah. Dan itu memberikan kemudahan sehingga orang berperang sekarang ini kadang kalah nggak perlu gerak, duduk aja juga sama pencet sini, pencet sana, pencet situ. Subhanallah ya. Itu kemudahan yang diberikan. Sekali lagi tetap wanita-wanita itu tidak wajib berjihad, tapi dia boleh. Namun wanita tetap harus kuat. Nih, tidak wajib jihad, tapi boleh berjihad, tapi harus kuat. Karena kalau perempuan-perempuan nggak kuat, gimana generasi ke depan? Kalau wanita-wanitanya kerjanya cuma duduk nongkrong sambil makan, terus seperti itu. Syarat-syarat olahraga nih buat perempuan nih gimana Saya pernah berbincang dengan teman-teman kita nih yang udah ngaji seharusnya punya tempat fitness buat perempuan, buat lelaki, Soalnya tempat fitness yang ada itu campur, ada musik di sana, ada pria-pria. Maka harapan saya nanti selesai kajian ini ada yang berinisiatif untuk membangun fitness buat perempuan. Udah ada belum di sini? Belum. Penting itu. Gimana? Baru planning. Masya Allah. Mudah-mudahan sebelum mati sudah ada tuh. Karena terkadang planning ini terus cuma planning gitu. Nah, sekali lagi bagaimana persyaratan agar wanita itu bisa berolahraga? Yang pertama, harus jauh dari pandangan lelaki. Kita lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika lari sama Aisyah itu malam hari. Ketika lomba lari sama Aisyah, Rasul itu ketika itu dalam perjalanan bersama pasukan perang, Nabi menyuruh pasukan perangnya maju ke depan. Karena beliau ada urusan sama istrinya. Mau lomba lari. Jadi syaratnya jangan sampai dipandang. Kemarin saya dapat SMS dari se seorang ummahat, dia mau lari. Dia ngomong, "Zat, kalau anak lari pakai abaya ribet." Jadi itu sama dengan ngomong Ustaz, kalau anak berenang pakai abaya ribet Ustaz. Jadi berenangnya pakai pakai pakai bikini. Ya nggak boleh. Nggak boleh. Tetap jadi dalam artian dalam artian boleh berolahraga. Bahkan dianjurkan wanita itu berolahraga untuk menjadi seorang yang kuat karena lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala, tapi syaratnya jauh dari pandangan lelaki. Jadi memang harus membuat membuat lingkungan di tempat olahraga Umpamanya di situ ada tempat jogging atau apa ya. Yang jauh dari pandangan lelaki. Kalau enggak ya olahraga yang mudah mungkin berjalan. Jalan dengan pakaian yang menutup auratnya, tapi itu pun terkadang masih nampak. Karena kalau ada angin, ada apa. Kemudian kalau lagi olahraga, para ulama jelaskan nggak boleh di situ ada kamera. Oke tempatnya sudah tertutup. Tapi ada yang bawa kamera. Bahaya Terkadang dia foto kemudian disebarkan. Maka itu harus berhati-hati. Yang kedua, pakaiannya juga dijaga. Walaupun itu sesama wanita, diharapkan pakaiannya umpamanya senam, jangan pakai baju senam, ya pakai baju yang yang apa ya, yang training umpamanya, dia pakai training. Jadi pakai pakaian yang yang beradab lah, yang lebih beradab. Kemudian yang ketiga, nggak boleh ada judi di olahraga itu. Orang sekarang main badminton tapi ada judi terkadang di sana. Maka harus hati-hati. Yang keempat, jangan sampai olahraga itu menyebabkan menyebabkan permusuhan. Karena ada orang olahraga main apa akhirnya terjadi permusuhan di antara mereka jadi lebih baik itu ditinggalkan. Yang kelima, waktunya. Jangan semua waktu untuk olahraga. Ada maslahat-maslahat dunia, ada maslahat-maslahat akhirat yang perlu untuk dikejar juga. Bukan sekedar maslahat tubuh aja, sehat aja enggak. Jadi tadi sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ihris alama yanfa'uka. Yang bermanfaat buat engkau, ya kau cari. Tapi kau harus lihat, memilah-milah mana yang lebih bermanfaat dan mana yang kurang bermanfaat. Kemudian ketika olahraga, nggak usah pakai musik-musik tuh. Kita sudah tahu masalah musik. Ibu-ibu terkadang olahraga di rumah. Treadmill deh, lari. Tapi saya melihat subhanallah. Kalau di rumah itu mungkin 2-3 minggu habis itu berhenti treadmillnya itu ditaruh di atas lemari khusus. Karena memang kurang semangat dia kalau nggak ada temennya Maka terkadang dia memang harus membentuk ya bersama-sama tapi dengan syarat tadi, dengan syarat tadi. Kemudian kalau itu olahraganya umpamanya dia karate umpamanya, hati-hati nggak boleh mukul wajah, nggak boleh mukul kepala ya. Insya Allah kalau syarat-syarat itu terkumpul semua, nggak masalah seorang perempuan itu berolahraga tapi ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala waqarna fi buyutikunna kalian itu tinggallah di rumah-rumah kalian maka usahakan olahraga memang tidak tidak keluar rumah di rumah kita apa yang bisa kita lakukan tiap hari senam umpamanya dan itu penting subhanallah jangan sampai kita sakit baru mau olahraga saya melihat orang-orang Masya Allah kaya raya. Tapi nak penyakit. Makan enak nggak bisa dia. Karena semuanya sudah haram buat dia gitu kan. Mungkin ini kata dia kalau makan ini biar tam bisa tambah parah. Tapi dengan seorang berolahraga itu Allah SWT akan menjaga dirinya dan sekali lagi al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul ba'i Seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah dan lebih baik daripada al-mu'minul dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.